bisa dimulai? Kalau bisa dimulai, tolong merapat ke depan. Silakan Pak, maju lagi ke depan karena kita akan menayangkan film-film dokumenter. Khawatirnya sebelah sana nggak bisa ngelihat, nggak fokus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa azama al-ahzab wahdah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Ma ba'du faqalallahu ta'ala fil quranil karim Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس jamaah kaum muslimin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini majlis yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim majlis yang di dalamnya dibacakan salawat untuk Rasulullah SAW. majelis yang di dalamnya diadakan dakwah mengajak kepada kebaikan mencegah dari kemungkaran itulah sebaik-baik majelis yang ada di muka bumi ini dan kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita berada di majelis yang mulia Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang tetap isi koma di dalam Islam hingga akhir zaman nanti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema ketika azan tidak berkumandang di Masjidil Aqsa. Mungkin dari tema ini, dari judul ini ada pertanyaan. Apa terjadi azan tidak berkumandang di Masjidil Aqsa? Apa memang demikian? Inilah guna kita mengaji, guna kita berkumpul. Kita ingin menyampaikan realita, fakta, kenyataan. Satu hal yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin saat ini. Karena lantunan azan yang begitu mulia yang telah dimulai sejak Rasulullah SAW, yang sangat terkenal dengan kisah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumandangkan azan baik ketika di Mekah maupun Madinah bahkan konon kabarnya dalam satu literatur yang saya baca Bilal pun pernah mengumandangkan azan di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa ketika Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis Azan adalah kalimat yang mulia dimulai dengan kalimat takbir membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar membesarkan asma Allah Allah yang maha besar selain Allah kecil penegasan yang disampaikan oleh para muadzin dan ketika kaum muslimin mendengarkan lantunan suara azan disunnahkan diserukan untuk menjawab azan tersebut Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita mendengarkan diserukan untuk menjawab Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan dengan kalimat itu kaum muslimin tergerak hatinya untuk mendatangi lantunan suara azan untuk melakukan salat berjamaah. Dan biasanya lantunan azan tersebut dikumandangkan di masjid. Tapi ketika kaum muslimin berada di hutan, dia dalam kebersamaan atau di padang pasir dalam kebersamaan akan melakukan sholat waktu sudah masuk. Maka diserukan juga mereka untuk melantunkan azan. Artinya azan itu dikumandangkan di mana saja kaum muslimin berada. Ketika waktu masuk, disunahkan, diserukan untuk memenangkan azan. Nah, Masjidil Aqsa adalah masjid yang mulia, masjid yang agung, yang memiliki kedudukan berbeda dengan masjid-masjid yang lain di muka bumi ini kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di mana letak kemuliaannya? Karena memang fadilah keutamaan siapa yang melakukan solat di tiga masjid tersebut berbeda dengan masjid yang lainnya. Dalam riwayat dikemukakan siapa yang melakukan solat di Masjidil Haram nilainya 100 ribu kali dibandingkan masjid yang lainnya. Siapa yang melakukan solat di Masjid Nabawi nilainya seribu kali dibandingkan masjid yang lainnya. Siapa yang solat di Masjid Al-Aqsa maka nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lainnya dalam riwayat yang lain seribu kali. Jadi memiliki keutamaan pahala yang besar. Belum lagi dijelaskan dalam tarikh, dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah Islam bahwa Masjidil Aqsa merupakan kiblat umat Islam yang pertama. Dan Masjidil Aqsa tercantum sampai saat ini dalam surat Al-Isra ayat yang pertama sebagaimana saya sampaikan dalam mukadimah tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikemukakan, kalau kalian ingin berziarah, ingin berkunjung, kunjungilah tiga tempat. Masjidil Haram yang berada di Mekah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawarah dan Masjidil Aqsa yang berada di Al-Quds yang berada di Palestin yang saat ini dikuasai oleh Zionis Yahudi. Pada hari Jumat yang lalu tanggal 14 Juli 2017 Terjadi suatu peristiwa di abad ini di mana umat Islam tidak bisa melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa di masjidnya sendiri. Kenapa? Karena pintu gerbang Masjid Al-Aqsa ditutup oleh tentara Zionis Yahudi. Dan umat Islam tidak boleh masuk siapapun mereka, termasuk khatibnya, termasuk muadzinnya, termasuk kaum muslimin yang akan melakukan sholat Jumat. Secara logika akal sehat, kalau semua pintu ditutup dijaga oleh tentara Zionis Yahudi dan umat Islam nggak bisa masuk ke dalamnya, apakah umat Islam bisa melakukan sholat di dalam Masjidil Aqsa? Emangnya dia terbang begini? Emang dia pada melompat-lompat begini? Tidak. Mereka manusia biasa. Mereka mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, Tapak kakinya masih nempel di permukaan bumi. Maka ketika mereka tidak boleh masuk, pintu ditutup, mereka nggak bisa terbang, mereka nggak bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa. Kalau mereka tidak bisa masuk Masjid Al-Aqsa, sholat Jumat tidak terjadi, nggak bisa dilaksanakan khutbah tidak bisa disampaikan, wasiat takwa tidak disampaikan oleh para oleh khatib pada saat itu. Dan lantunan azan tidak dikumandangkan oleh muazin. Padahal sudah berabad-abad beratus tahun lantunan azan dikumandangkan dan pernah terputus pada tahun 69 ketika zonis Israel menguasai penuh Masjidil Aqsa dan terulang kembali hari Jumat 14 Juli 2017 umat Islam tidak mendengarkan lantunan azan dari Masjidil Aqsa dari menara Masjidil Aqsa Apa enggak sedih kita? Sebagai seorang mukmin, walaupun kita tidak berada di lokasi, kita tidak berada di TKP, ketika mendengarkan berita itu masuk ke kedua telinga kita, sebagai seorang muslim kita sedih, Saudara. Rasanya pengen nangis kita. Kenapa kalimat yang mulia itu tidak bisa dikumandangkan? Waktu Jumat tidak bisa dikumandangkan. Waktu Asar tidak bisa dikumandangkan. Waktu Maghrib tidak bisa dikumandangkan. Waktu Isya tidak bisa dikumandangkan. Bahkan berganti hari, subuh pun juga tidak bisa dikumandangkan pada hari berikutnya. Zuhur, Asar, Maghrib tidak bisa dikumandangkan. Dan umat Islam dua hari penuh tidak bisa melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Saya berkewajiban menyampaikan hal ini. Karena ini problem umat Islam, problem kita. 1,3 miliar umat Islam tidak mampu menghentikan kezoliman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Bukankah ini suatu kezoliman? Menghalangi orang yang ingin beribadah, menghalangi orang yang ingin sujud, ingin ruku, ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh baca aturan manapun juga. Setiap manusia diberikan hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bahkan dalam peraturan internasional pun juga ini termasuk HAM, hak asasi manusia yang selalu didengang-dengungkan oleh bangsa Amerika, oleh bangsa Eropa. Tapi apa yang terjadi ketika hak asasi manusia kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah tidak diperkenankan, mereka diam seribu bahasa. Tapi bagi orang beriman dia tidak boleh diam. Bagi kaum muslimin dia tidak boleh diam. Karena iman masih melekat dalam dirinya. Maka segala potensi yang dia miliki harus dia ekspresikan sebagai wujud dari kepedulian. Yang bisa berbicara silakan bicara, yang bisa ngomong silakan ngomong, yang bisa menulis silakan menulis, yang punya kekuasaan gunakan kekuasaannya untuk membela Islam, membela Masjidil Aqsa, yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia bisa mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah silakan berdoa. Yang punya infak dengan rezekinya dia infakkan hartanya. Kalau udah nggak mampu apa-apa lagi udah diam. Dan jangan menghina, melecehkan, menghujat orang yang memiliki kepedulian terhadap Masjidil Aqsa. Karena ketika orang itu hatinya terpaut dengan masjid itu gambaran dari orang yang memiliki iman. Dan insya Allah di akhirat kelak orang model semacam ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata hatinya terpaut dengan masjid, dia cinta kepada masjid, dia ingin memakmurkan masjid. Bukankah di dalam masjid kita didoakan oleh malaikat? Dalam riwayat dikatakan ketika orang masuk ke masjid dia berdoa kepada Allah, Allah maftahli abu rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Duduk kita di masjid, nggak baca Quran, nggak berzikir, duduk saja yang manis. Malaikat yang ada dalam masjid mendoakan orang tersebut. Apa doa malaikat? Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu sampai orang itu kembali pulang. Dalam pertemuan ini saya ingin menayangkan lantunan azan Masjidil Aqsa. Tapi saya tanya dulu kepada jamaah pada mau dengerin nggak? Yang mau cuma di sana aja. Yang sini belum kedengaran. Saya ulangi lagi pertanyaan, tolong jawab yang kompak, yang semangat. Ini konon kabar ini direkam nih. Ya, biar yang melihat pengajian kita pun juga semangat dia. Apakah jamaah ingin mendengar lantunan azan dari Masjidil Aqsa? Nah, kalau mau, udah sepakat, ya kita sama-sama dengarkan. Sekarang kita dengarkan rekamannya. Mudah-mudahan kita semua nanti ditakdirkan oleh Allah bisa mendengarkan lantunan azan langsung di Masjid Al-Aqsa. Kita salat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan mulia, Ini dalil-dalil tentang hadis keutamaan dari azan. Khas dari azan Masjid Aqsa. <clears throat> Jemaah yang berbahagia. Lafat azan yang kita dengarkan tadi pernah diucapkan oleh Bilal bin Rabah. Pernah diucapkan oleh sahabat Rasulullah SAW ketika membebaskan Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab. Diucapkan oleh Muadzin ketika pembebasan Baitul Maqdis dari tangan kaum salib. Dalam riwayat yang saya baca, ketika Salahuddin Al-Ayubi panglima Islam membebaskan Baitul Maqdis dilantunkan azan sama dengan kalimat yang kita dengarkan tadi pasukan kaum muslimin menangis mereka terharu mendengarkan kembali lantunan azan yang disampaikan oleh muadzin tanda umat Islam ada di tempat itu Tanda orang beriman ada di tempat itu. Tapi ketika lantunan azan tidak terdengar lagi di satu tempat, di satu masjid, itu menandakan umat Islam tidak ada di tempat itu. Ini yang membuat kita sedih, saudara. Lantunan azan tidak berkumandang lagi di Masjidil Aqsa. Bahkan umat Islam yang tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Mereka sholat di luar Masjidil Aqsa. Mereka ingin tetap siar agama Allah. Berkumandang terus. Terdengar di telinga kaum muslimin. Mereka juga mengumandangkan azab. Ini dokumen yang kami dapatkan. Yeah. <clears throat> Begitulah semangat mereka. Mereka tidak ingin putus mata rantai lantunan azan dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Maka dimanapun mereka berada, walaupun tidak bisa masuk Masjid Aqsa, di luar Masjid Aqsa mereka tetap kumandangkan azan untuk menegaskan bahwa umat Islam, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW ada di tempat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka melakukan sholat, setelah mendengarkan lantunan azan yang disampaikan oleh muadzin, <clears throat> ini diantaranya mereka sholat di lapangan, di jalan, sambil membaca kunut nazilah. <clears throat> meminta kepada Allah. Dia bermohon kepada Allah. Karena Allah yang maha kuasa. Ada pemimpin Islam. Ada juga mereka tidak. Kepeduliannya. Tidak ada kepedulian. Ini Masjid Aqsa yang kosong. Ya. Kalaupun ada tentara Israel yang menjaga. Kemudian saya sampaikan juga <clears throat> ini mereka sholat di luar. Saat ini di Baitul Maqdis musim panas. Suhu itu bisa 35 sampai 40 derajat Celcius. Tapi mereka masih tetap ya datang ke Masjid Al-Aqsa. Kalaupun nggak bisa masuk sebagaimana yang kita ketahui, mereka sholat di luar. Kemudian saya sampaikan juga kepada jemaah mereka sholat ini di luar Ini alat detektor. Jadi semua kaum muslimin yang ingin sholat di Masjid Al-Aqsa harus lewat detektor ini. Ini tentara Zionis Israel. Bukankah ini suatu pelecehan penghinaan kepada umat Islam? Orang pengen sholat di masjidnya sendiri, tempat ibadah sendiri diperlakukan semacam ini. Makanya imam masjid, pada khotib, mereka tidak mau melewati tempat ini. Sebagai protes agar masyarakat dunia tahu begitulah kezoliman yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel kepada umat Islam yang ingin beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ini imam dan khutib Masjid al Aqsa. Dia nggak sholat di Masjid al Aqsa, tapi dia di luar. Apa yang Anda pahami dari orang yang sholat duduk ini? Sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita. Walaupun dia nggak bisa sholat berdiri, dia sholatnya dengan duduk. Dia datang ke tempat untuk sholat berjamaah. Bandingkan dengan kaum muslimin saat ini. Badannya sehat, tangannya sehat, kakinya sehat. Tapi untuk melangkahkan ke masjid begitu berat. Ya, mudah-mudahan dengan melihat tayangan ini tergugah hati siapapun sehingga dia mau datang ke masjid memakmurkan masjid yang ada di komplek perumahannya, yang ada di kantornya, yang ada di kampungnya. Mari sama-sama kita ramaikan masjid kita. Kita makmurkan masjid kita. Nah, mungkin ada pertanyaan dari jemaah yang kritis, kenapa kok pakai sepatu? Ya, dalam fikih memang dibolehkan. Apalagi kondisi semacam ini memang kondisi darurat. Ya. Tapi jangan Anda coba-coba juga. Ya, pakai sepatu kemudian masuk ke masjid Jenderal Sudirman. Ya, bisa heboh satu satu masjid nanti. Ya. Ini ketika sholat, ya, mereka diberondong oleh uh, peluru tentara Zionis Israel. <clears throat> Coba anda bayangkan. Ya, orang lagi sholat diperlakukan semacam itu. Ya, itulah mereka lakukan kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita di sana. Maka wajar dan pantas umat Islam kaum muslimin melakukan protes. Insya Allah Jumat besok seluruh dunia kaum muslimin akan melakukan aksi. Ya, termasuk di Indonesia aksi bela Masjidil Aqsa. Nah, kita doakan mudah-mudahan eh, aksi mereka dapat berlangsung dengan damai, dengan tertib dan eh, dapat menyadarkan masyarakat dunia. Bahkan eh, ini satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ini Masjidil aqsa dijaga oleh mereka, umat Islam nggak boleh masuk. Jenazah pun juga nggak bisa disolatkan di Masjid Al-Aqsa. Padahal ini jenazah kaum muslimin. Dan biasanya jenazah itu disolatkan di dalam. Begitulah kondisi saudara-saudara kita di sana. Makanya kita harus memiliki kepedulian membantu mereka minimal dengan doa. Jamaah memiliki doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya kita doakan mereka? Mereka sudah berjuang dengan nyawanya, dengan darahnya, dengan air matanya, dengan hartanya, dengan anaknya, keluarganya. Kita apa yang sudah kita berikan untuk pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa? Makanya Kispa mengeluarkan pernyataan sikap. Saya akan bacakan pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap Kispa terkait kondisi Masjid Al-Aqsa terkini. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat umat Islam pertama, tempat mi'ratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang memiliki keutamaan selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sejak Jumat 14 Juli 2017 hingga pernyataan sikap ini dibuat, sudah empat hari Masjid Al-Aqsa ditutup oleh penjajah Israel. Akibatnya umat Islam tidak dapat masuk untuk sholat wajib lima kali sehari. Azan tidak berkumandang lagi melalui menara-menara Masjid Al-Aqsa. Sholat Jumat 14 Juli 2017 tidak dapat terlaksana. Kaum muslimin dan para penghafal Quran tidak dapat lagi berziarah dan iktikaf di dalamnya. Masjid Al-Aqsa sudah dikuasai secara penuh oleh penjajah Israel. Berkaitan dengan itu, maka KISPA Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina menyatakan sikap sebagai berikut. Mengecam keras penutupan Masjid Al-Aqsa oleh penjajah Israel sehingga umat Islam tidak dapat berziarah dan beribadah di dalamnya. Dua, menyerukan kepada pemimpin Islam untuk bersatu dan bertindak segera membebaskan Masjid Al-Aqsa dari penjajah Israel. Tiga, menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera bersikap tegas dan protes terhadap penutupan Masjidil Aqsa. Empat, menyerukan kepada ulama, khatib dan mubalik agar menyampaikan kondisi terkini di Masjidil Aqsa dan Palestina kepada umat sehingga dapat meningkatkan semangat dan kepeduliannya. Lima, mengingatkan kaum muslimin untuk tetap peduli dan membela Masjid Al-Aqsa mendukung perjuangan dari Palestina dengan doa dan menginfakkan rezeki terbaiknya Hasbunallahu wa ni'mal wakil Jakarta Senin 23 Syawal 1438 Hijriah bertepatan 17 Juli 2017 Masehi Ferry Nur Ketua Kispa Andi Saifuddin Sekjen Kispa Jamaah yang berbahagia sebagai akhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita tundukkan wajah kita kita tulus ikhlaskan niat kita mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin حمد النعيم حمدا شاكر حمدا نعمه وكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم فط أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وفي كل مكان وكل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم فض المسجد الأقصى من مؤمرات المحتالين الغاصبين وحرره يا ربنا من رجسهم ورد كيدهم إلى نحورهم وقنا شرورهم وارزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين Allahumma afrik alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan doa kafarat majelis, saya memfasilitasi jamaah yang ingin membantu saudara-saudara kita ya, di Palestina. Insya Allah setelah ini kita akan penggalangan dana yang sudah kemarin alhamdulillah yang belum silahkan karena ini peluang bagi kita untuk memperbanyak amal soleh menunjukkan keimanan kita membantu penderitaan saudara-saudara kita di sana Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis.